Wafilah akhwat dunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan qaidun nahwi muqaddimah aqsamul arabiyyah. Macam-macam kata dalam bahasa Arab. Pertama adalah pengertian nahu nahu adalah qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhil al-jumlati. Wa dhabdu awakhir al-kalimati wa kafiyatu i'rabiha. nahu isinya adalah kaedah kaedah Ya, dengan kaedah kaedah tersebut kita mengetahui tiga hal. Yang pertama adalah fungsi atau kedudukan masing-masing kata dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah harokat huruf akhir. Yang ketiga adalah cara mengikrok. Maka nahu isinya hanyalah kaidah Ya dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui tiga hal. Yang pertama adalah fungsi atau kedudukan eh, kata-kata tersebut dalam dalam sebuah kalimat apakah jadi mubtada, manakah mubtada, manakah khobar, manakah fa'il, manakah naibul fa'il dan seterusnya. Kemudian adalah hakikat huruf terakhir dalam dari sebuah kata. Ini cuma membahas huruf terakhir. Ya. Maka Alkitab itu bacaan kitab kita, buat atau kita itu yang dibahas dalam nahwu. Adapun huruf sebelumnya maka itu adalah bagian harokat huruf-huruf sebelumnya adalah bagian dari sorok Muhammadun atau Muhammadan nah ini harokat dal itu bagiannya nahu sedangkan harokat mim ha mim nah, bagiannya sorok Rasul mengatakan ini Muhammad isim maf'ul dan Muhammad Hamidu, bahwa Muhammadun Muhammadan Muhammad bacanya Muhammad ada pun tugas tahun cuma memberikan harapan untuk urut terakhir. Kemudian yang ketiga ada tata cara mengirobnya. Ya, e, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga macam isim, fi'il, dan harf. Isim adalah semua kata yang menunjukkan pada orang hewan, tumbuhan, benda mati, jamat, au makan atau tempat, waktu, sifat, au makna mujarab eh, atau makna eh, sesuatu hal yang abstrak. Eh, kata benda abstrak atau makna atau makna itu kata benda abstrak nadofa, kebersihan, eh, amnun, rasa aman, yang semuanya mujarab minaz zaman ya, ya, terbebas dari ikatan waktu tidak menunjukkan waktu ya, maka contoh menunjukkan manusia rojulun seorang laki-laki. Contoh menunjukkan hewan asadun. Singa. Contoh menunjukkan tumbuh-tumbuhan zaharatun, bunga. Contoh menunjukkan uh, benda mati haitun, pagar. Pagar yang terbuat dari benda mati tentunya. E, contoh tempat Al-Qahirah Kairo contoh zaman syahwat contoh sifat nazibun contoh makna e, kata benda abstrak istiqlal kemerdekaan Wa yatamayaz al-ismu dan isim terbedakan dari kata-kata jenis yang lain dalam bentuk yang pertama mungkin menerima tanwin. Rajulun kitabun sajaratun. Laki-laki buku dan pohon. Yang kedua adalah mungkin untuk dimasuki alif dan la Ya, sebagaimana tiga kata yang tadi telah dicontohkan. Rajulu al-kitabu syajaratu. Mungkin untuk dimasuki harfu nida ya, huruf untuk memanggil. Contohnya adalah ya. Ya rajulu ya Muhammadu. Kemudian mungkin dijar dengan huruf jar atau dijar karena menjadi mudhof ilaih. Dijar karena huruf jar contohnya ala syajarati. Di atas pohon. Dijar karena menjadi mudah ilah. Husnu syajarati. Cabang teranting pohon. Maka syajarati majrur karena mudhafun ilaih. Yumkin al-isnad ilaihi. Mungkin untuk menjadi musnad ilai. Ya, musnad ilai itu subjek yang jadi pokok pembicaraan. Dialah mubtada dalam jumlah ismiyah, fa'il atau naibul fa'il dalam jumlah filia. Ya, musnad sama dengan al-ikhbar anhu yang menjadi pokok pembicaraan, yang menjadi pokok berita menjadi pokok pembicaraan menjadi pokok itulah subjek ya, subjek dalam jumlah semia mubtada menjadi pokok pembicaraan dalam jumlah ismiyah adalah mubtadanya ya, sedangkan khobar itu adalah keterangan yang menjelaskan e, mubtada subjek dalam jumlah fi'liyah fa'il dan jadi pokok pembicaraan Fi'il itu adalah e, keterangan untuk fa'il. Contohnya Alkitab mufidun. Jadi pokok pembicaraan adalah kita Bagaimanakah kita Bagaimanakah kita itu? Mufidun memberikan manfaat. Maka mufidun adalah e, sekedar bayan, sekedar penjelasan untuk e, pokok pembicaraan yaitu Alkitab. Maka mubtada itu adalah isim. Ya, ya, fa'il karena itu fa'il itu juga isim. Ya, Wayak bidan cukuplah antar balal kalimatu e, sebuah kata itu menerima satu tanda saja atau beberapa tanda dari tanda-tanda di atas untuk berstatus sebagai isim. Kemudian fi'il adalah semua kata yang menunjukkan kudus syai, terjadinya sesuatu. Terjadinya sesuatu zaman yang khas pada waktu tertentu. Contohnya katakan, ya, kata itu menjelaskan maknanya dalam menjelaskan terjadinya perbuatan menulis di waktu tertentu yaitu di masa silam. Ijri ya, berjalan atau mengalir ini, ya, uh, eh, adalah menunjukkan terjadinya perbuatan berjalan atau mengalir di waktu tertentu sekarang atau akan datang. Isma uh, eh, dengarkanlah dalam perintah untuk mewujudkan sebuah perbuatan yaitu mendengar di waktu yang akan datang. yang al-fi'lu dan fi'il itu terbedakan dari kata-kata yang lain dalam bentuk bahasanya fi'il itu mungkin bersambung dengan tak fa'il. Tak yang tak tersebut menunjukkan adalah fa'il untuk fi'il tadi, kata tuh. Tu adalah fa'il untuk kataba. Syakarta, engkau berterima kasih. Nah, ta, ya, ta adalah fa'il dari syakara. Mungkin bersambung dengan tak taknis. Tak yang menunjukkan mu'annas. Dan tak taknis itu boleh jadi eh, Eh, tak tanis sakinah atau tak tak tak tanis mutaharikah. Jadi tak tanis itu adalah bersukun atau tak tanis yang berharokat. Tak tanis sakinah itu di fi'il madhi katakan maka eh, si tak taknya taknya adalah tak taknis sakinah. Eh, tak taknis ya keadaannya bersukun. Atau tak tanis mutaharikah, tak tanis ya, berharokah. Itu tak di fi'il mudhari. Tak tubuh. Dia perempuan menulis. Aslinya tak tubuh itu orang menulis, kalau laki-laki menulis, bisa dia perempuan menulis Namun karena di sini adalah tak taknis, maka ya tidak mungkin tak eh, tubuh di sini kita artikan engkau menulis. Kemudian mungkin bersambung dengan ya mukhotobah. Ya yang menunjukkan anda seorang perempuan. Tak Nah, eh, Ya ini menunjukkan adalah Anda seorang perempuan Ushkuri berterima kasihlah wahai anda seorang perempuan. Mungkin bersambung dengan non tauke. Non tauke. Dan non tauke hanya ada pada fil mudhari' atau fil amr. Dan tidak ada pada fil madhi. Maka contohnya eh, non tauke bersambung eh, pada fi'il mudore layak yaktubanna sungguh dia akan menulis atau pada fi'il amak ushkuranna berterima kasihlah benar-benar berterima kasihlah Uh, kemudian harap harap adalah Kulu kalimatin semua kata. Laisalah maknan yang tidak mengandung makna. Makna di sini bukan arti. Makna di sini artinya uh, pemahaman. Tidak ada pemahaman yang bisa kita tangkap. Ila ma'agairiha. Kecuali jika huruf harf tersebut bersambung dengan yang lain. senyapi fi. Kalau cuma sekedar fi. Maka fi ini punya arti namun tidak memberikan pemahaman. Tidak memberikan pemahaman. Dia punya arti. Oleh karena itu dia harful ma'ani. Dia harful ma'ani. Punya arti. Namun dia tidak bisa memberikan pemahaman. Karena fi itu artinya macam-macam. Kalau cuma sekedar fi maka banyak kemungkinan bisa di, bisa di dalam, bisa di atas. Dan yang lain. Bisa karena, atau eh, mana makna yang lain. Namun misalnya kalau di baby di dalam rumah, maka ada pemahaman yang masuk dalam benak kita, meskipun ini pemahaman yang belum utuh. Pemahaman utuh namanya mufid. Kalau cuma fil kita ada uh, ada sesuatu yang bisa kita tangkap, ada sesuatu yang bisa kita pahami. Meskipun apa yang kita tangkap dan apa yang kita pahami ini uh, belum utuh, belum utuh. Perlu kata-kata yang lain supaya terwujudlah pemahaman yang utuh. Maka fi di sini bukan arti, fi di sini lebih tepat kita terjemahkan dengan pemahaman atau sesuatu yang bisa ditangkap dalam benak pikiran. Tadi kita ketemu kata-kata makna, kita terjemahkan dengan kata benda abstrak. Maka makna itu e, banyak artinya dalam makna dalam bahasa. Kalau kita pindah ke dalam bahasa Indonesia banyak banyak artinya. fi anna hal eh, dan lam. Kemudian jumlah dan sibul jumlah. Kalimat dan serupa dengan kalimat atau semi kalimat. E, eh, jumlah mubida adalah semua yang tersusun dari dua kata atau lebih wa demak dan tamat dan memberikan pemahaman yang utuh ya, memberikan pemahaman yang utuh kepada siapa yang mendengar atau yang membacanya Mutakasim eh, jumlah bisma ini dan sebuah kalimat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jumlah ismi ya. Itulah sebuah kalimat yang dimulai dengan isim, yaitu maksudnya isim dohir, atau dimulai dengan domir. Eh, domir adalah bagian dari isim. Eh, isim dikatakan isim atau domir, padahal domir adalah bagian dari isim. Maka tadi kita katakan yang dimaksud isim, isim dohir. <coughs> Ya, karena isim itu ada dua macam, isim dohir sama isim domir. dimulai dengan isim zahir atau dimulai dengan domir. Dengan isim domir. Dimulai dengan isim zahir, contohnya al-ilmu nur. Ilmu itu bagikan cahaya. Atau dimulai dengan domir, contohnya nahnu mujahidun, kami adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il hadara rajul boleh jadi fi'il madhi contohnya hadara rajul orang itu telah datang tubuh talib atau fi'il mudhari siswa itu sedang mencatat udrus belajarlah ataupun bentuknya fi'il amal, kemudian siful jumlah serupa dengan jumlah atau semi jumlah, semi kalimat. Yang perlu ibaratin adalah semua ungkapan. Mukawanatun yang terbentuk dari dorof dan setelah dorof ada mudhof ilahnya. Contohnya fawqa syajarati qabla dhuhri Dan tarah itu isim. Dan itu isim. Kemudian ada isim setelahnya dengan status mutafun ilaih. maka dharah dan mutaf ilaihnya disebut dengan sebuah jumlah. Di atas pohon. Ya, dan dharah boleh jadi dharah tempat. Eh, Dhaful makan contohnya fauqa syajarati di atas pohon atau doa zaman qabla duhri sebelum duhur atau jar jar jarun eh, atau yang huruf jar wal majrur dan isim yang majrur karena huruf jar fil manzil di rumah alal maktabi di atas e, meja tulis. waktu pencatatan. Dimayali berikut ini. Dimayali berikut ini. Adalah ta'rifun sari'un adalah definisi yang singkat untuk beberapa istilah umum yang nanti akan sering disebut-sebut di awal kitab ilman dan patut diketahui bahwasanya sayati musyabuhan penjelasan untuk kata-kata tersebut akan lengkap ditafsir secara rinci di makaniha di tempatnya masing-masing. Cuma untuk memberikan gambaran umum supaya ada pemahaman tentang istilah-istilah eh, berikut ini ada pun detailnya nanti akan dibahas secara detail di babnya masing-masing. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada gairi muayyan, sesuatu yang tidak tertentu. Artinya dia menunjukkan pada satu isim Sa'id dalalah yang luas cakupannya Contohnya rojulun, seorang laki-laki. Ya. Maka siapa saja yang bisa disebut laki-laki termasuk dalam kata ini. Maka luas. Dia bukan hanya Muhammad, bukan hanya si, si Zaid, Amal atau yang lain. Tidak menunjukkan pada laki tertentu. Dan semua orang yang termasuk dalam definisi laki-laki tercakup dalam kata ini. Asadun eh, seekor singa Madinah atau sebuah kota nahron sebuah sungai kemudian isim ma'rifat adalah majalah alam muayyanin Bidatihi adalah satu kata yang menunjukkan pada benda tertentu bidati dengan semata-mata kata itu semata-mata kata itu. Wamin anwa'il ma'rifat di ya, antara macam-macam isim ma'rifat pertama ini urut. urut dari yang paling ma'rifat. Karena tingkatan kejelasan itu bertingkat-tingkat. Maka ini, ini urut dari yang paling jelas. Ma'rifat yang paling ma'rifat. Namun sebelumnya para ulama nahwu mengatakan makrifat yang paling makrifat adalah Allah. Makrifat yang paling makrifat adalah Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama nahwu. Karena semua orang e, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diketahui maklum e, untuk semua orang. Ya setelah itu makrifat yang paling makrifat adalah domir. Nah, domir itu jelas. Anak, saya, bukan yang lainnya. Engkau, bukan dia. Ya engkau. Maka jelas beda dengan Muhammad. Muhammad yang punya nama Muhammad banyak Kalau sudah ditunjuk kamu, maka ada kemungkinan yang lain. Kemudian yang kedua adalah isim ala, nama diri, nama orang atau tempat. Contoh nama orang Muhammad. Maka tidak tercakup dalam Muhammad yang namanya Zaid, yang namanya Amr. Pokoknya ya hanya namanya Muhammad. Al-Qayyum of Cairo. Ya, tidak mungkin Jakarta, tidak mungkin Riyadh, ya, ya, tidak mungkin tempat yang lain. Kemudian setelah itu disebut Bisara. Ini. Maka jelas. Haulai ini namun jamaah Kemudian isim mausul alladhi ta'alladhina. Kemudian al-mu'arab bi'al menjadi ma'rifat karena diberi al rajul seorang laki-laki itu Al-Asadu seekor singa itu Al-Madinatu kota itu al nahru sungai itu dan yang lain yang itu yang dimaksudkan Kemudian menjadi uh, eh, mudhaf ilal mu'arafi bi'al al ya, kepada isim ma'rifat yang ma'rifat karena al maka ada at-talib isim ma'rifat kenapa apa ini ma'rifat kenapa? Mengandung al, Maka yang mudah kepada talib maka menjadi ma'rifat. Kitab talib. Buku dari siswa itu. Saul hakikati pagar tanaman eh pagar kebun. Pagar kebun itu Maka mudhaf kepada ma'rifah eh, itu memberikan faedah ta'rif. Menyebabkan si mudhaf menjadi ma'rifah. Ya, maka mudah maka idhofah kepada ma'rifah itu memberikan memberikan faedah ta'rif membuat mudhof tadi menjadi ma'rifah kita pun aslinya tidak ma'rif tidak ma'rifah dan ketika kita pun ini dimudhofkan kepada at maka kita menjadi ma'rifah Sedangkan idhafah kepada isim nakirah itu yufidu taksis. Memberikan faedah, mengkucutkan nakirah yang luas. kita Kitabun nakirah. bu talibin maka eh, buku eh, seorang siswa. Tidak tahu siswa yang mana. nanti jelas bukan bukunya Pak Guru. Maka lebih mengkucut. Ketika kita buat maka luas. Boleh jadi bukunya talib, boleh jadinya bukunya mudaris, bukunya ustaz, atau bukunya bukan ustaz, bukan mudaris. Maka cakupannya luas. Setelah kita katakan kita talibin, maka terjadi pengkucutan. Sudah tidak lagi seluas sebelumnya. Itu faedah ya, idofah kepada nakirah. Sedangkan faedah idomah kepada ma'rifat adalah ta'rif. Menyebabkan mudhaf tersebut menjadi ma'rifat. Di sini dikatakan sakit isim ma'rifat adalah mudah kepada al-mu'arraf al. Dan lebih luas lagi jika kita katakan mudah kepada isim-isim ma'rifat di atasnya. Karena eh, mutlak itu menjadi ma'rifat bukan hanya kalau berjumpa dengan al bi al Mudom kepada domain itu jadi ma'rifat. Kita buhu. menjadi ma'rifat. Kita Muhammad Muhammad mudom kepada isim Allah. Itu juga menjadi ma'rifat. Kita buhada. Bukunya orang ini. Jadi isim ma'rifah Kita bulabi juga menjadi isim ma'rifah. Nah, sebagaimana kita rajul, kita putar juga menjadi isim ma'rifah. Maka di sini penulis mengatakan mudah kepada ma'rifah dan uh, lebih uh, lebih luas dan lebih utuh jika dikatakan mudah kepada eh, isim-isim ma'rifah di atas. Al-mudhaf ilal maarif as-sabiqah. Nah, Mudhaf pada isim-isim ma'rifah yang telah disebutkan di atas. Itu domir, isim alam, dan eh, isim isyarah, isim mausul, dan mu'arab bi al. Kemudian al-munaza al-maksudu ta'inuhu. Orang yang dipanggil dan sudah Ta'yin sudah ditentukan, yang dimaksudkan sudah ditentukan. Ya munadiru, wahai sang pemanah. Sambil nunjuk, ya, sambil jarinya nunjuk. Ada beberapa pemanah, ya, tiga atau lima orang ditunjuk yang pojok. Nah, ya munadiru, maka eh, maka bukan yang sana yang sini yang sini namun ya, pojok yang dimaksudkan maka sudah ditentukan maksudnya siapa yang dimaksudkan siapa yang diinginkan sudah ditentukan tanwin tanwin adalah non yang yang disukun namun non tersebut tidak ditulis namun nyuntok namun diucapkan yuntok biha diucapkan di akhir isim nakira bertursam dan dilambangkan dengan dua doma atau dua fathah atau dua kasrah ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin Katalah seorang laki-laki, aku melihat seorang laki-laki atau melewati seorang laki-laki. Kemudian isim dilihat dari jumlahnya maka ada isim mufrad. Itulah isim yang menunjukkan satu laki-laki, satu muzakkar atau satu wahida atau satu muannas. Waladun seorang anak Waladun dalam bahasa Arab maknanya bahasa itu bisa laki-laki ataupun makna perempuan, anak perempuan namun dalam um kau dia orang Arab walau digunakan kaum anak laki-laki eh, walat uh, eh, dan bint walat bint di eh, salah seoblah wabintan ya, maka walat uh, dalam makna um itu dipakai untuk anak laki-laki Fakat seorang gadis ini walaupun contoh untuk wahid, ya, contoh untuk mudakar fatatun untuk contoh untuk wahidah. Isim musanna yang menunjukkan isna ini bilangan dua mudakar atau ini dua mu'annas. jadi alif dan non karena tambahan alif dan non atau ya dan non ditambahkan kepada isim mufrad. Waladani, waladaini fatatani fatataini eh. dan jama menunjukkan lebih dari dua laki eh, dua mudatar atau ini dua muannas jama itu ada tiga macam jamu mudakarin salimun ingat salim adalah maaf untuk jamaah bukan naat untuk mudakar. Maka jamu mudakarin salimun, bukan salimin. Jamu, namun bacanya jamu mudakarin salimun. Karena salim adalah keterangan untuk jamak, bukan keterangan yang menjelaskan mudakar. Namun eh, keterangan penjelas atau naat untuk jamak. Jamak mudakar yang selamat dari perubahan. Eh, maka yang selamat dari perubahan jamaknya bukan mudakarnya. Jamak mudakar salim dengan uh, tambahan wawu dan non atau ya dan non ditambahkan kepada isim mufrad muhandis seorang insinyur ya, muhandisun itu seorang insinyur kita jamakkan jadi muhandisunan atau muhandisina kita tambahkan wawu dan non atau ya dan non kemudian jamu mu'anasin salimun jamak mu'anas salim ingat salim adalah ma'at untuk jamak bukan untuk muanas dengan tambahan alif dan ta ilal mufrad kita tambahkan kepada mufrad kecuali jika yang mengandung tak marfutah maka ada perlu tambahan keterangan setelah dibuangnya tak marfutah ya, muhandisatun seorang insinyur perempuan kita jamakkan jamak mu'ana salim tak yang kita buang terlebih dahulu setelah itu kita tambahkan al jamta kemudian jamut taksirin jamak ya dipecah artinya diubah lah jamak yang mengalami perubahan dan bentuk mufradnya kalau jamak mu'ana salim dan jamak mudakar salim bebas dari perubahan Muhandisun mufradnya muhandisuna tetap muhandisuna cuma tambahan ketambahan wawu dan nun saja. Jamu taksir bitayiri suratil mufrad. Jamak taksir dengan berubahnya bentuk mufradnya. Rajulun menjadi rijal. Semula jimnya itu berotak doma dibaca pendek sojulun sekarang berubah jadi rijal jinnya dibaca panjang dan harokatnya fathah nah, mengalami perubahan medan lapangan jadi mayadi Qadir menjadi kudar menjadi pun para hakim Rijal para laki-laki menjadi berbagai lapangan kubah ya, para hakim. Kemudian masdar, masdar adalah isim yang menunjukkan pada alam makna mujawatun, eh, mujawadin eh, minaz zaman Isim adalah uh, eh, uh, eh, masdar adalah isim yang menunjukkan ala makna satu kata benda abstrak. Ini kata benda abstrak yang terbebas dari ikatan waktu. Wong kawan jadi terbentuk dari huruf-huruf fi'il. hadara menjadi huduran kehadiran. Kehadiran itu satu kata benda abstrak. Makna, sehingga dia adalah makna, dia adalah isi makna. Ya, kata benda abstrak. Tidak terikat dengan waktu. Dia tersusun dari huruf fi'il, ha, bot, dan ra. Tolak turuan, terbit. Maka tuluan adalah masdar. Masdar itu ada dua macam. Masdar sering. Sebagaimana dua contoh yang lewat. Sebagaimana dua contoh yang lewat. Huduan, turuan, ini masdar sering. Yang kedua, kedua adalah masdarun mu'awwalun. Mu'awwalun artinya dikembalikan. Masdar ini bisa disebut uh, eh, eh, masdar awal karena dia bisa dikembalikan kepada masdar sorik Wakulu ibaratin itulah semua ungkapan yang terbuat dari an plus fi'il mudoreknya atau anna plus isim dan kubarnya dan ungkapan ini bisa dikembalikan kepada masdar sorry Arju antah duro. antah duro itu masker muawas. Kenapa dia bisa dikembalikan kepada masker sore? Arju huduka. Aku mengharap kehadiranmu. Atamana ana syamsa atun, Aku berangan-angan matahari terbit. Ana syamsa atun itu masdar awal karena dia dia bisa dikembalikan pada masdar atau mana tulu asyamsi aku berangan-angan matahari terbit artinya matahari terbit atau tidak Hah? belum ya, eh, terbit atau ya, kan, malam hari ya, nah, dia mengatakan mana tulu asyamsi Kufra namun matahari tasbih Artinya belum terbit. Kemudian fi'il madhi adalah fi'il yang kata kerja yang menunjukkan ala si syai'in terjadinya satu perbuatan. Kebelah zaman tafallumi sebelum kalimat ini diucapkan. Dausa Zaidu. Zaid telah belajar. Kapan belajarnya? Sebelum kalimat ini terucapkan. Taqaddama Zaid. Zaid maju. Maju ke depan. Kalau maju ke depan ya. Maju ke, ke belakang. Taqaddama ya, Zaid. Kapan Zaid takodam? Sebelum kalimat ini disampaikan. Kepala zaman takalum. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan fi zaman takallum. Pada saat kalimat ini diucapkan atau setelah kalimat ini diucapkan. Ya terus ya takodam. Fi'il amal adalah fi'il yang yutlabu bihi digunakan untuk menuntut hudu syai'in terjadinya satu perbuatan yang perbuatan ini diwujudkan pada zaman takallumi setelah kalimat ini disampaikan. Utus belajarlah Kapan belajar harus dilakukan? Setelah keluar perintah ini. Setelah saya katakan kudus, belajarlah. Ya, setelah saya katakan kudus, belajarlah, maka tidaklah engkau belajar. Takutlah, maju. Kapan maju itu harus diwujudkan, dilakukan? Setelah keluarnya perintah takutlah. Eh, kemudian ada yang disebut dengan huruf ilah tentang tiga huruf alif, wawu dan ya. Kemudian al-babul awal, bab pertama yaitu isim min haitsul i'rabu wal bidan. Setelah itu itu wajib makruh. Lahaithu itu wajib marfuh jika dia adalah uh, eh, isim. Min haitsul i'rab wal bina' Isim dilihat dari sisi uh, i'rab mu'rab ataukah mabni. Tabaqan liqawaid nahwi sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu maka isim terbagi dari sisi mu'rab dan mabni menjadi dua macam. Nah, ada isim mu'rab dan ada isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang ia yatabayar, berubah, syakal. Syakal itu harokat. Harokat huruf akhirnya. mau keihi. Disebabkan perubahan keihi tempatnya atau kedudukannya atau jabatannya fil kalimat di dalam sebuah kalimat fil jumlah di dalam sebuah kalimat dia berubah karena perubahan jabatan eh, lain kedudukannya ketika menjadi mubtada lain ketika kedudukannya menjadi maf'ul eh, maka ketika jabatan berubah harokat berubah Dan demikian juga manusia. Nah, jabatan berubah, uh, maka uh, eh, hawakatnya berubah. Ketika jabatannya rendah, maka dia orangnya kek, orangnya ya, santai. Jabatannya tinggi, lebih kaku. Tambah tinggi, tambah kaku. Hawakatnya berubah, gerakannya berubah. Nah, dulu suka menyapa, Nah, sambil jalan sambil nyapa, hei, hei, hei. Nah, jabatannya tinggi, gerakannya berubah jadi diam. Falkarim ketua dulu, maka kata awajul misalnya jadi dari semua maka hal huruf akhirnya terkadang domah, terkadang fathah, terkadang kasrah. Ala hasabi mautihi ala hasabi ini tergantung kedudukannya ada hasabi ada has eh, kalau sinnya disukun artinya cukup kalau sinnya di artinya sesuai al hasabi mauqihi sesuai dengan kedudukannya, jabatannya fil kalimat adalah sebuah fil eh, jumlah di dalam sebuah kalimat. Nah, kapan doma, kapan fatah, kapan kasrah, bukan sesuai dengan apa yang akan dijelaskan di pasal pertama dari buku ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pasal pertama dari buku ini. Dan isim mabni adalah isim yang layak tergoyar syaklu akhirihi tidak berubah harokat huruf terakhirnya kita bitaghayyuri mawqi'ihi bil jumlah. Meskipun berubah kedudukannya dalam sebuah dalam sebuah kalimat. Dan hukum asal isim adalah mu'rab. Hukum asal isim adalah mu'ob. Mabni itu pengecualian. Dan pengecualian itu gak banyak. Dan demikianlah manusia. Hukum asal manusia jabatan berubah, sikap berubah. Itu hukum asal manusia. Kecuali sebagian orang. Kecuali sebagian orang. Yang namanya sebagian enggak semua. Yang namanya kecuali itu lebih sedikit. oh, jabatannya tambah tinggi namun tetap care sama teman, nggak lupa sama kawan itu ada, tapi tidak banyak. Fakalimatu nahnu maka kata-kata nahnu misalnya sendiri dari ini, mabni yakulu akhiruha untuk terakhirnya selalu dhamma ma di mana saja waqa'at bil kalam ya, nahnu ini terletak dalam sebuah kalimat juga hadihi dan dia adalah isim mabni. Hal huruf terakhirnya terlalu selalu kasrah di mana saja waqa'at dia berada bil dalam sebuah kalimat. Nah, isim mabni itu apa saja? Yang pertama adalah domir dan isim isyarah, isim mausul. Lihat, perhatikan bedanya. Ismul isyarah itu mudah mudah pilih Asmaul isyarati ismul isyarati. Asmaul mausulah isim mausul itu ah, ah, na'at maus, uh, man'ut. Maka kita katakan ismul mausulun bukan ismu mausulin. Ah, kita katakan ismul mausul. Namun kita katakan ismul isyarati itu apa? Dan hmm, kalau isim mausul, nah, bukan itulah, bukan bukan ismu mausul, namun ismu mausulun. Wal asma'u syarti isim saat asma istifhami <coughs> ya isim untuk uh, untuk bertanya ya ba'du dulu sebagian dharaf wa asmul af'al ada isim fi'il Ada ada isim maknanya fi'il. Itu mabni, contohnya amina, amin. Itu disebut isim fi'il. Amin, contoh isim fi'il adalah amin. Bentuknya isim, non maknanya fi'il. Itu disebut isim fi'il. Wal a'dad al-mu'aqqabah Ya. Ya, bilangan yang murokab ya, bilangan murokab adalah eh, ya, 11 sampai 19 maka 9, uh, 11 sampai 19 eh, seluruhnya adalah mabni kecuali 12 maka maka tahdat merokabah itu seluruhnya mabni kecuali 12 Fasyatimu asma asma'il mabniyah dan akan uh, lengkap penjelasan tentang isim-isim mabni di pasal kedua dari buku ini. Pasal yang pertama isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang ia tahu yang berubah harokat huruf terakhirnya dengan perubahan letak atau jabatannya kedudukannya dalam sebuah kalimat. Isim mu'rab ada tiga macam, ya, marfu, mansub dan majrur. Al ismu al marfu, isim ya. marfu. Awalan alamat bil ismi, tanda-tanda di isim. Tanda-tanda rofaknya isim yang pertama adalah doma. Ini kita jumpai pada isim mufrad, jamak mu'anas salim dan jamak taksir. Najahat talib siswa tersebut lulus. Contoh semua. Jamak mu'anas salim. Hadarat. Aslinya hadarat. Al-mudarisat. Namun dalam bacanya. Hadaratil mudarisat. para e, guru perempuan telah hadir. Omar Rijal, para laki-laki berdiri. Contoh cuma takdir. Kemudian alif. Alif e, adalah menjadi tanda rofa untuk isim musanna. Nah alif ini wahadil alifu dan alif ini bukanlah bagian dari isim musanna. Wa inna matuzadu akan tapi ini adalah alif yang ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan bilangan dua. Waka alimatin ka di sini artinya sebagai. Ka di sini artinya sebagai. Ini ka dalam uh, uh, uh, makna baru dalam bahasa Arab. Makna baru dalam bahasa Arab. Itu ka itu artinya sebagai. Wa alamat dan sebagai tanda ompaknya isim. Misalnya ada kalimat Nahnu kadulan bin narju Minal idarati Kata-kata Kami sebagai siswa di sini mengharap pihak administrasi melakukan gini gini gini gini. Nah, tulabi. Nah, kami sebagai uh, siswa, sebagai uh, mahasiswa, eh, maka kan artinya sebagai Wakala dan sebagai tanda rofahnya itu Maka alif di sini memiliki dua fungsi. Pertama apa? Lidalalah ala tersedia, Menunjukkan bilangan dua. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah tanda opaknya. Isi Najat talibani dua siswa tersebut lulus atau aliyatani dua pesawat terbang itu tinggi Sedangkan non di sana itu kita ada pengganti tanwin yang muf'al. Kalau alifnya tadi fungsinya dua fungsi tadi, kalau non itu apa non itu? Jawabannya non itu adalah pengganti tanwin. Maka tanwin isim uh, tanwin isim mufrad ketika dimusanakan itu tanwinnya hilang, kompensasinya diganti nun ya, tanwin muta hilangkan kita ganti nun ya itulah kurang lebih kalau oh, enggak ya Al-Waw Waw kita jumpai sebagai tanda Rofaknya isim Dalam jamak muzakkar salih Dan asma'ul khomsah Abun, akun, hamun, fuzu. Bapak, saudara, fu du sahib, memiliki. Hamun sering diartikan paman dan ini salah. Hamun artinya eh, eh, kerabat istri. Alhambu al-maut dalam hadis. Kerabat istri itu, eh, kerabat suami maksud saya dapat suami. Namun diartikan paman bahwa ada khata syaih ini adalah kesalahan yang merata. Ini benar, hamon artinya kerabat suami. seperti dalam hadis alhamu al mautu. kerabat suami itu ketika kematian. Uh, wa jamaah Mau dalam jamak mudzakkar salim, laisa juz'an dengan ismi, bukanlah bagian dari isim, namun ditambahkan pada isim mufrad didalalati ala jam'i untuk menunjukkan makna jamak. Ya, menunjukkan bilangan jamak wa alamat raf'in dan sebagai tanda rafa. Hadaral muhandisuna. Nah, wawunya di sini fungsinya dua fungsi tadi menunjukkan jamaah bilangan lebih dari dua dan yang kedua berfungsi sebagai tanda rupa. Dan non dalam jamak mudzakkar salim sama dengan non di musanna. Adalah kompensasi dari penghilangan tanwin. Ja'a akhuka ini, tentang saudaramu. Catatan. Tusama domatun domat itu disebut tanda rofa asli. Sedangkan alif wawu adalah tanda rofa cabang. Karena kebalikan dari asal adalah cabang. Maka kebalikan dari asal adalah cabang. Eh, asal itu satu hal ya, ya sebagaimana batang pohon disebut asal, cabangnya disebut ranting itu disebut faun. Yufal ya, ismil mu'tal akhir Ya isim mu'tal akhir Itu rofaknya dengan alif mislul fata uh, atau mutal akhir dengan alif al-fata al-fata ini uh, huruf terakhirnya adalah illah huruf illah dan huruf illahnya adalah alif ini isim apa? Mak maksur isim maksur itu adalah termasuk isim mu'tal akhir isim yang Eh, huruf terakhirnya adalah huruf illah. Dan huruf, uh, jadi semakso huruf ilahnya adalah alif. Dan alifnya boleh jadi alif tegak, boleh jadi alif bingkong. Eh, boleh jadi alif bingkong, boleh jadi alif tegak. Al-asa, misalnya pakai alif tegak. Eh, atau alif mata ini alifnya alif bingko. Demikian juga atau mutal akhir dengan ya. Mutal akhir dengan ya sama dengan semangkus. Ya, mutal akhir. Isim mutal akhir. Ingat bukan fiil ya. Jadi kita bicara ya, isim. Isim mutal akhir dengan alif itu sama dengan maksud. Isim mutal akhir dengan ya sama dengan semangkus. Maka tanda rofa untuk isim tanda rofa untuk isim maksur dan isim mangkus adalah domah. Tanda rofa untuk isim maksur dan mangkus adalah domah mukaddarah. Ya, yang domahnya dikira-kirakan ala akhiri pada huruf terakhirnya itu pada alif dan yaknya cuma dikira-kirakan ya, tidak ada anggap aja ada namun tidak ada untuk ditanya enggak ada, namun anggap saja Kemudian kapankah isim itu dibaca rofa halat tua fil Kondisi kondisi di mana isim itu ya, statusnya marfu. Isim itu marfu dalam tiga kondisi. Ketika dia jadi mubtada, ketika dia menjadi khobar, atau ketika dia menjadi isim kanan atau salah satu saudara kanan. Apa itu saudara kanan? Saudara kanan ada namanya af'alul muqarrabah. Fiil-fiil yang menunjukkan makna hampir. Kada eh, atau misalnya nanti akan dijelaskan lebih detail. Wajah eh, eh, Isim-isim yang menunjukkan harapan. Ya, La'ala. Atau suruh. Atau uh, mulainya sesuatu satu perbuatan. Contohnya syara'ah dimakna bada'ah. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Khobar inna atau salah satu saudara ina menjadi fa'il atau jadi naibun fa'il. Demikian juga isim itu dibaca marfu idza kana tapi jika dia menjadi tapi ya, penderek pengikut untuk isim marfu di depannya. Tapi jawab adalah tawabi. Tawabi itu ada naat, badan nah, itu namanya tawabi. Mubtada. Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah Adalah isim yang dibaca marfo yang terletak di awal kalimat. Ad-dahabu ma'dinun. Emas adalah salah satu bahan tambah. Zahab mubtada'un marfu'un bidhammati. Mubtada dibaca marfu', marfu'nya dengan dhamma Al-qadiyani yahkumani bil adli. Dua hakim itu memutuskan perkara dengan adil. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un bil alifi di anahu musannan. Mubtada itu baca marfu tanda rupanya adalah alif karena dia adalah musannan. Allah ibuna mutanabisuna para pemain itu lahir itu mana aslinya pemain namun umumnya artinya adalah pemain bola Ufan jika disebut laibun artinya pemain bola aslinya lah kalau laibun saja artinya pemain ya apapun permainannya apapun permainannya Ufan laibun itu pemain bola laibun bohong Alaibun para pemain bola itu mutanafisuna saling bersaing ikutan bola. Alaibun mubtada'un marfu'un bil wawi. Itu mubtada' yang dibaca marfu' tanda rupanya adalah wawu. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Asyuka'u para eh, partner dagang itu Ya, orang bikin usaha bareng. Mutafikuna mereka ya, ya, bersepakat, ya, tidak berselisih. Syuroka mutajab marfo tanda rafa'nya doma karena dia jamak taksir. Al-mumaridatu rahiman ya, para perawat itu mumaridat artinya adalah orang yang merawat orang sakit Rahimat adalah uh, orang-orang uh, yang penyayang, tidak bungis dan kejam. Sebagian perawat bungis dan kejam. Pasiennya sukanya dimarah-marahi. Mumaridat mubtada marfu dengan doma karena dia adalah jamak mu'anas salim. Mubtada yakunu ima isman mu'roban tidak kan boleh jadi bentuknya adalah isim mu'rab sebagaimana contoh di atas. Boleh jadi bentuknya adalah isim mabni. Contoh berupa domir, berupa isim isyarah, berupa isman mausulan ya, isman mausulan. Maka bentuknya apa? Ya, Naat man'un. Atau berupa isim syarat atau isim-isim mabni yang lain. Contohnya anak Arabiyun. Aku adalah seorang uh, Arab. Ya, Arabiyun itu mufrad. Jamaknya Arabun dengan membuang ya. Jamaknya Arabun dengan membuang ya. Maka kalau Arabun itu jamak, Arabiyun mufrad. Nah, ana di sini domir dan domir itu memberi. Namun dia di mahali in di tempatnya rofa karena dia menjadi mubtada. Maka kalau isim isim isim itu isim mabni, i'rabnya disebut i'rab mahal I'rabnya disebut i'rab mahal. Karena nanti i'rabnya mesti ada kalimat fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Dia menduduki tempatnya rofa atau tempatnya nasab Rabbi. Ini kutipan ayat Al-Quran. Di buku ini, kalau uh, kalau contoh itu pakai pena kausain di antara dua tanda kurung, pena kausain ini, itu aslinya petikan dari ayat Al-Quran. Anak Arabian tidak ada tidak ada Eh, tanda kurungnya. Hada min fadli rabbi dikasih tanda kurung. Tanda kurung. Kalau untuk contoh kalimat di buku ini maknanya adalah ayat Al-Qur'an. Hada min fadli rabbi. Hada isim isara. Dia mabni. Karena mabni maka fi mahal. Maka jawabnya jawab mahal. Fi mahal raf'in dalam posisi rofa sebagai mubtada. Al-rifada bijaizati lahu intajun adabiyun ra'iun. Orang yang menang bijaizati mendapatkan hadiah mendapatkan penghargaan adalah orang yang memiliki karya sastra yang indah di penghargaan e, karena sastra misalnya. al isim mausul dia adalah isim mabni maka i'rabnya fi mahal mahalnya adalah mahal rafah karena menjadi mubtada man yazra yahsud siapa yang menanam maka dia yang meng mengetahui. Ini kata pepatah dalam bahasa Arab sekaligus dalam bahasa Indonesia. Dan ini jalan jarak eh, sebagian kata eh, patah dalam bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia nya lain. Dalam bahasa Indonesia sekali dayung dua tiga pulau terlampaui bahasa Arabnya Yang yamut ramyu ini bihajarin wahid ramyu ini bihajarin wahid dengan satu batu lempar dua buah tapi kalau ya so ya so siapa yang Menanam dialah yang memanen, siapa ya? Dialah yang mengetam hasilnya. Apa itu mengetam? Mengetam lo. Siapa yang menanam, oh, siapa yang menanam maka dia yang mengetam. Mengetam lo. Memanen, memanen dengan alat apa? <laughs> mana uh, model kuno pakai namanya ani-ani uh, ya, itu namanya mengetah bukan pakai arit bukan pakai ini bukan pakai ani-ani yang uh, kecil uh, dipotong ya. mana uh, mana padi yang lang langsung di yang dipotong adalah tangkai-tangkai uh, padinya bukan bukan batangnya namun tangkai yang ada padinya ini potong potong potong potong tapi bukan gunting ya, namun alat. <laughs> alat khusus untuk mengetak. Nah, man ismu syartin dia adalah isim mabni fi mahali rafil mahalnya rafa menjadi mubtada. Syahu mataqaddam inda dirasatil ismil mabni akan uh, akan datang penjelasan uh, keterangan yang telah lewat ketika kita mengkaji isim mabni di pasal yang kedua. Au masdarun mu'awalan atau boleh jadi bentuknya masdar muawal dari an dan fi'il mudhari'nya. itu khairul lakum. Jika kalian bersatu itu yang lebih baik untuk kalian. Maka antatahidu itu itu bisa uh, masdar muawal itu itu yang eh, bisa dikembalikan kepada masdar sharif ittihadukum adalah mubtada. Wal mubtada ya'ti da'iman fi awal jumlati. Dan mubtada itu selalu datang di awal kalimat. Ghair akan tetapi ya justru boleh kemasukan lam yang berharokat fathah yang disebut dengan lamun ibtidah. Sebagaimana boleh mubtada ini didalui huruf nabi atau didalui huruf istifham. Dan tiga huruf ini lamun ibtida, harfun nafi dan harfun istifham lalu aktif tidak mempengaruhi si mubtada dari sisi i'rabnya. Dia tetap mampu. Maka istifham itu adatnya ada dua, ada Ah, ada harful istighfar dan ada ismul istighfar. Ada tul istighfar, alat untuk membuat kalimat tanya, kita ada dua macam. Ada yang namanya harful istighfar dan ada yang namanya ismul istighfar. Ada yang harf, ada yang isim. Nah yang tidak mengubah mubtada ya kalau kemasukan hal istifham. Kalau yang masuk ismul istifham lain. Nanti sudah tidak, ada lagi jadi uh, mubtada. Boleh jadi mubtadanya isim istifhamnya. Nah harful istifham itu cuma dua. Hamzah dan hal. Selain itu ismul istifham. Ada kaum antah laki-laki tak anda? Nah, itu A hafil istifham. Hal anta talibun? Hal anta talibun? Nah, hal itu is, uh, eh, haful istifham. Selain itu asmaul istifham. La Zaidun afdalu min amrin. Sungguh Zaid lebih utama daripada Amr. La Zaidun la lamun ibtidah. Zaid mubtada marfu dengan dhammah. Manailul matalibi bitamani. Tidaklah tergapainya cita-cita bitamani dengan berangan-angan alias mimpi. Cita-cita tidak akan tergapai dengan mimpi. Wah. Mimpi kapan ya bisa tahu ya, tapi mimpi saja. Tidak akan pernah bisa. Namun Terus ada usaha, ada doa. Dan doa adalah bagian dari usaha. Ma'afu nafir. Nailu mubtada mafuk dengan doma. Hal anta najihun. Apakah anda lulus? Hal harful istifah. Anta dhamir mabni mahal ya rafa sebagai mubtada. Demikian yang kita pada kesempatan eh, pagi hari ini kita nanti sore sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika Subhanallah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.